Pada kebaikan-kebaikan Allah bersama ketimpaan dan keagungan. Menyebutkan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala ma'a muhabbatin wa ta'zim disertai dengan kecintaan dan pengagungan terhadapnya. Alhamdulillah al pada kata ini memberikan makna apa? Fauzan fil istighraq Nah, fil istighraq menunjukkan makna umum mencakup semua bentuk pujian Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang terpuji secara mutlak dari berbagai macam sisi. Sisi apa saja diantaranya? Abu Mujahid. Karena Allah Subhanahu wa taala terpuji secara mutlak. Terpuji dari perbuatan-perbuatannya terus eh, sifat-sifatnya eh, zatnya Taib. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan yang lalu dijelaskan itu semuanya adalah penuh dengan kebaikan dan semuanya terpuji dan kemungkinannya dua hal tidak keluar darinya ya, perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala tidak keluar dari dua hal ini apa itu Abu Ja'far Taim Allah Subhanahu Wa Taala terpuji secara mutlak di antaranya ya, terpuji dari sisi perbuatan-perbuatan Allah ya, Nah, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala ini tidak keluar dari dua hal. Apa itu? Nah, ya al-fadl dan al-adl tidak keluar dari dua ini. Yaitu berbentuk keutamaan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya atau berbentuk keadilan kepada hamba-hambanya. Tidak akan keluar dari dua perkara ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan nikmat memberikan balasan yang baik bagi hamba-hambanya ini bentuk keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain ketika Allah Subhanahu wa taala menghukum hamba-hambanya memberikan musibah kepada mereka ini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kemarin juga kita ambil kaidah dalam masalah asma wa sifat yaitu apa? Tambah Nujain Nah Terus Beriman dengan Nama-nama Allah dan sifat-sifatnya Serta apa? Hukum yang terkandung padanya Ketika beriman dengan Ar-Rahman Ataupun Ar-Rahim Dia beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang merahmati ya, yang merahmati hamba-hambanya. Berarti dia apa? meminta rahmatnya kepada Allah, meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu seterusnya untuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lain. Rabbul alamin. Apa mana Ar-Rabb? Nah, dan yang mencipta, mengatur dan menguasai. Karena ma'ani Rabb, makna mana Ar-Rabb semuanya kembali pada tiga hal ini. Al-khalqu wal mulku wat tadbir. Penciptaan, pengaturan dan penguasaan. Tayyib alamin. Apa makna alam? Apa hapus Alam apa saja selain Allah. Nah, apa, apa saja selain Allah Subhanahu wa taala, itulah alam. Taib barakallahu fikum. Kita masuk pada apa yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah taala selanjutnya. Qala rahimahullah taala wa tarbiyatuhu ta'ala li khalqihi naw'an 'ammatun wa khasah dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya itu dua macam, ammah dan khasah, umum dan khusus. Kemudian beliau memerinci yang umum itu bagaimana dan yang khusus itu bagaimana. Qala rahimahullah taala fal'ammatu hiya khalquhu lil makhluqin wa rizquhum wa hidayatuhum lima fihi masalihuhum allati fiha baqa'uhum fid dunya. Ini hidayah yang amah, yang umum, yaitu penciptaannya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya dan pemberian rezeki kepada mereka dan pemberian hidayah kepada mereka kepada apa-apa yang mereka butuhkan demi kebaikan mereka dan demi keberlangsungan hidup mereka di dunia. Ini hidayah hidayatun ammah. Dan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua hamba-hambanya. Karena mencakup penciptaan. Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan semua makhluk. Mad dalil Apa dalilnya kalau Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua makhluk? Naam Allah khaliqu kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu. Ini ada di paling awal kita mabadi mufidah Allahu khaliqu kulli syai wa rizquhum dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada semua makhluknya apa dalilnya Allah yang memberikan rezeki kepada semua makhluk siapa yang bisa datangkan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha dan tidak ada satu hewan malata pun yang ada di muka bumi ini kecuali atas Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Allah yang menanggung rezeki semua makhluknya. Wa hidayatuhum lima fihi masalihuhum allati fiha baqaluhum fid dunya. Dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Allah berikan petunjuk kepada mereka agar mereka bisa mencapai perkara-perkara yang bermanfaat. Bisa mencari makan, ketika haus diberi hidayah untuk bisa mencari minum dan diberi hidayah untuk bisa melangsungkan generasi mereka. Ini semuanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, hidayatun ammah yang masuk dalam tarbiyatun ammah. Jadi hidayah yang umum pemberian petunjuk tadi. Semua yang kita lakukan memberi mencari maisha bagaimana bisa mendapatkannya mencari makan kemudian melangsungkan keturunan ini semua petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk ini masuk dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala yang umum dan hidayah ikhwanillah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya itu disebutkan oleh Fairuz Abadi dalam Fasairu ahli tamyiz. Ada empat macam hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Yang pertama, hidayatun ammah. Ini yang sedang kita bahas, yaitu hidayah yang diberikan kepada semua makhluk. Inilah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika Firaun bertanya kepada Musa, "Qala famar rabbukuma ya Musa?" Qala Rabbuna alladhi atta kulla syai'in khalaqahu thumma hada. Fir'aun bertanya, "Fama rabbukuma ya Musa? Fama rabbukuma ya Musa?" Apa Rabbmu itu apa? Dia bertanya tentang hakikat Rabb itu bagaimana. Maka Musa menjawab, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kabarkan, "Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalaqahu thumma hada." Rabb kami adalah zat yang memberikan kepada makhluknya segala sesuatu Tumma ada kemudian memberikan petunjuk kepada mereka. Hidayah di sini, hidayatun amma, Diberi petunjuk untuk bisa mencari maisha. Diberi petunjuk untuk bisa makan, bisa minum, bisa melangsungkan keturunan mereka dan seterusnya. Hidayah jenis yang kedua adalah hidayatul irsyad wal bayan. Hidayah yang berupa penjelasan-penjelasan dan bimbingan-bimbingan yang hal ini Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada para anbiya dan para rasul. Demikian pula diamanahkan kepada penerus mereka, pewaris anbiya dan rasul dari kalangan ulama dan kalangan dai Allah. Mereka yang menyampaikan kepada manusia al-irsyad wal bayan, petunjuk dan penjelasan. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan dalam firman-Nya wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sungguhnya engkau adalah yang akan memberikan hidayah, memberikan hidayah, petunjuk kepada jalan yang lurus. Baik. Berarti yang dimaksud di sini apa? Hidayah yang berupa penjelasan. Hidayah yang jenis ketiga adalah hidayah atau taufik, yaitu hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan khusus kepada hamba-hambanya yang Dia cintai. Dan hidayah yang ketiga ini hidayah yang khusus tidak diberikan kepada semua makhluknya tidak. Kan tapi hanya diberikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Yahdi di yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada yang dia inginkan. Sehingga walaupun seorang berusaha sekuat tenaga untuk membimbing, menjelaskan kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah, maka dia tidak akan bisa menerima bimbingan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk menyampaikan dakwah kepada pamannya Abu Talib. Akan tapi karena Abu Talib tidak mendapatkan hidayah untuk taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya dia pun enggan dan tidak mau menerima. Padahal dia telah tahu kalau agama yang tiba Muhammad adalah agama yang hak. Sehingga akhirnya turun, Inna kalatah diman ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin sungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai tetapi Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan hidayah kepadanya jadi ini yang dimaksud dalam ayat ini hidayah untuk taufik yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala kemudian jenis hidayah yang terakhir yaitu hidayah Allah Subhanahu wa taala di akhirat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang perkataan penduduk jannah Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah Ini perkataan ahli jannah Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada kami untuk bisa masuk ke dalam surga. Kalau seandainya bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kami tidak akan bisa untuk mendapatkan petunjuk ini. Jadi ini empat hidayah. Yang kapan saja seorang hamba terluput hidayah taufik, maka tidak bermanfaat semua hidayah-hidayah yang lain. Dan hidayah taufik itu adalah inti dari keempat macam hidayah tersebut, Alhamdulillah. Yang tentunya Hidayatul Irsyad wal Bayan juga mempunyai peran dalam menjelaskan kepada manusia. Dan ini tugas kita semua untuk menjelaskan dan membimbing manusia agar mereka mengenal al-haq. Adapun hasil akhir dari perkara tersebut, apakah mereka menerima atau tidak, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memiliki kekuasaan dalam perkara itu adalah Allah semata. Ini jenis-jenis hidayah dan hidayah ikhwanifillah masuk dalam dalam keumuman rububiyatullah azza wa jal. Karena dia berhak memberikan hidayah kepada yang dia inginkan dan menahan hidayah dari orang-orang yang tidak dia inginkan mendapatkan hidayah. Kemudian Imam As-Sa'di rahimahullah taala mengatakan wal khassatu tarbiyatuhu li awliyaihi fayurabbihim bil iman wa yuwaffiquhum lahu wa yukammiluhum wa yadfa'u anhum as sawarif wal awaiq al hailata bainahum wa bainah. Adapun pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala yang khusus yaitu pemeliharaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan Waalaikumsalam kepada wali-walinya. Ini tarbiyatullah al khassah pemeliharaan yang khusus hanya diberikan kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Siapa wali-wali Allah Subhanahu wa taala tersebut? Apakah mereka-mereka yang mempunyai kesaktian atau mereka-mereka yang bisa terbang atau mereka-mereka yang bisa mengobati? Bukan itu yang menjadi tolak ukur seorang disebut wali Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini telah kita jelaskan panjang lebar dalam Al-Usul Sittah. Semuanya kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, alladziina amanu wa kanu yattaqun." Ini kriteria wali Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka pun tidak akan merasa bersedih. Siapa mereka itu? Alladziina amanu wa kanu yattaqun orang yang beriman dan bertakwa. Ini kriteria wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa saja yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah wali Allah. Dan dari sini pula kita ketahui bahwasanya derajat wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu bertingkat-tingkat. Karena kadar keimanan dan kadar ketakwaan masing-masing hamba itu berbeda-beda dan bertingkat-tingkat. Sehingga tentunya yang merupakan Wali Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi derajatnya adalah para anbiya dan para rasul. Para anbiya dan para rasul. Mereka wali Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi. Sedangkan umat-umat mereka maka derajat kewaliannya sesuai dengan kadar keimanan dan ketakwaan mereka. Bukan yang menjadi tolak ukur mereka itu bisa terbang, bisa mempunyai mujizat, bisa mempunyai karomah-karomah tidak. Ini tarbiyah yang khasah, yaitu pemeliharaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan khusus kepada wali-walinya. Bentuknya bagaimana? Fayurabbihim bil iman. Maka dia memelihara mereka dengan keimanan. Dan sungguh ikhwani fillah, pemeliharaan yang seperti inilah ya hendaknya diharapkan oleh seorang hamba sehingga dia mendapatkan hidayah untuk beriman. Tanpa keimanan tidak akan bermanfaat apapun yang dia miliki di dunia ini. Wa yaffiquhum lahu dan memberikan taufik kepada mereka untuk bisa beriman. Wa yukammiluhum dan menyempurnakan mereka. Jadi memberikan hidayah mereka untuk beriman Kemudian senantiasa memberikan taufik untuk terus berada di jalan keimanan. Karena ketika seorang menyatakan dirinya beriman, ikhwani fillah, mesti di sana ada ada ujian. Tanpa ada taufik dari Allah serta hidayahnya, maka dia tidak akan bisa bertahan tidak akan bisa istiqomah di atas jalan keimanan. Oleh karena itulah Imam As'adi meneruskan wa yadfa'u anhum as-sawarifa wal awaiqa al-ha'ilata bainahum wa bainah. Dan menolak dari mereka perkara-perkara yang memalingkan dan menghalangi antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tarbiyatullah al-khasah inilah yang hendaknya senantiasa kita mengharapkan agar kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala yang demikian itu diberikan hidayah untuk beriman dan diberikan taufik untuk terus berada di atas keistiqomahan dalam beriman karena keimanan sebagaimana dikatakan tadi masjid di sana ada ujian hal ini diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Sufyan bin Abdillah al tsaqafi radhiyallahu anhu ketika beliau bertanya ya Rasulullah kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak Ya Rasulullah katakanlah kepadaku suatu perkataan yang aku tidak akan bertanya kepada seorang pun setelahmu. Apa jawaban Rasulullah? Kul amantu billahi tsumma mustaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian istiqomahlah di atas jalan keimanan tersebut. Di sini ada isyarat seorang yang mengatakan aku beriman mesti ada ujian dan butuh keistiqomahan dalam menghadapi ujian tersebut. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwasanya mesti akan diuji orang-orang yang beriman itu. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim Alif Apakah manusia itu menyangka akan ditinggalkan begitu saja ketika mereka mengatakan amanah kami beriman? Tidak diuji. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Yang dipahami dari sini juga akan menguji kalian semua. Sehingga apa? Diketahui orang-orang yang jujur dalam keimanannya dan orang-orang yang berdusta belaka. Nah, ketika kita sadar ada ujian, berarti butuh di sana ketetapan iman, kekokohan dan keistiqomahan. Ini semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hendaknya kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik dan hidayahnya sehingga bisa tetap istiqomah. Nah, karena itulah beliau mengatakan dalam perkataan selanjutnya, <clears throat> wa haqiqatuha tarbiyatut taufiqi li kulli khairin wal ismati min kulli syar. Ini hakikat dari tarbiyatullah al-khasah. Hakikat dari pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala yang khusus diberikan kepada wali-walinya apa? yaitu tarbiyatut taufiq li kulli khairin wal ismatu wal ismati min kulli syarr yaitu pemeliharaan yang berupa taufik untuk bisa melakukan segala kebaikan dan pemeliharaan yang berupa penjagaan dari segala kejelekan. Siapa yang tidak butuh dengan perkara ini? Tentunya kita semua butuh agar diberikan petunjuk untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan dijauhkan dari segala kejelekan. Wala'alla hadzal ma'na huwa sirru fi kauni aktsari ad'iyatil anbiya'i filah dirram. Kemungkinan makna inilah yang merupakan rahasia. Kenapa kebanyakan doa-doa para nabi itu dengan lafaz ar-rabb. Rabbana, Rabbi. Kita lihat dalam Al-Qur'an bagaimana para nabi berdoa dengan memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan Rabb. Wa Zakaria idnada rabbahu, Rabbi la tadarni fardaw wa anta khairul walidin. Zakaria ketika dia berdoa kepada Rohnya, Wahai Rabbku, jangan engkau tinggalkan aku sendiri. Ya. La tadarni fardan. Maksudnya, beri meminta keturunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keturunan dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan Yahya kepadanya. Dan doa-doa para nabi yang lain fa inna matalibahum kullaha dakhilatun tahta rububiyyatihil khassah karena sungguhnya permintaan-permintaan mereka itu semua termasuk dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang khusus yaitu meminta hidayah, meminta ketetapan, meminta pertolongan dari musuh-musuhnya ini semua masuk dalam rububiyah al-khassah. Fadalla qawluhu rabbil alamin alam firadihi bil khalqi wat tadbir wan ni'am wa kamali ginahu wa tamami fakril alamina ilaihi kulli wajhin wa tibar. Kemudian beliau mengakhiri penafsiran ayat yang pertama ini dengan mengatakan fadalla qauluhu rabbil alamin dan firman Allah Subhanahu wa taala rabbil alamin menunjukkan atas keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan. Tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Dia. Wat dan dalam pengaturan semua semesta ini Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Wan ni'ami dan dalam pemberian nikmat. Wa ma bikum min ni'matin Dan tidak ada pada kalian satu nikmat pun kecuali itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kamali ghinahu dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak butuh kepada sesuatu pun. Allah tidak butuh kepada hamba-hambanya ikhwanifillah. Ketika dia memerintahkan kita untuk beribadah bukan karena dia butuh atas peribadatan kita tidak. Kan tapi kita lah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak butuh kepada selainnya? Siapa bisa datangkan? Itu dalil kalau manusia yang butuh. Sekarang dalil bahwasanya Allah tidak butuh kepada hamba-hambanya. ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu ayyut imun. Ini di antara bentuknya. Taib. Yang lebih mencakup lagi semua ayat yang di sana menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala ghani Wallahu ghaniyyun wa antumul fuqara. Wa tamami faqril alamin ilaihi bi kulli wajhin wa tibar. Jadi kita semua butuh kepada Allah Subhanahu wa taala pada semua aspek kehidupan kita. Demikian pula makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Sehingga telah ditegaskan dalam ayat yang dibaca tadi. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian semua itu adalah orang-orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapa saja yang merasa tidak butuh dari Allah, maka dikatakan oleh Imam Tahawi rahimahullah taala, faqad kafar sungguh dia telah kafir. La ghina 'anillahi tarfata 'ain. man istaghna 'anillahi tarfata 'ainin faqad kafara wa sara min ashabil ain. Tidak merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala satu kejap pun. Karena siapa yang merasa cukup tidak butuh kepada Allah dalam sekejap saja maka sungguh dia telah kafir dan menjadi penghuni yang neraka. Ini penafsiran terhadap ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Alamin. Ya, pembahasan kita tadi pertama mengenai makna Rob tingkat tingkat. Kemudian pembahasannya Ar-Rob ya. penetapan badannya sifat rububiyatullah dan rububiyatullah itu ada dua macam amah dan khasah. Apa pengertian amah apa pengertian khasah diingat-ingat kemudian hakikat dari rububiyah yang khusus itu bagaimana Tayyib.